seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhanallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang eh, dengan kata lain pergi menuntut ilmu ya, menjalani sebuah jalan di mana ada ilmunya maka kar, maka dari it, karena itu Allah akan memudahkan jalannya kepada surga ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang uh, seperti itu ya amin ya rabbal alamin amin. Uh, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti sebagaimana telah diumumkan dan dijadwalkan adalah di sini adalah tamu uh, narasumber dari Indonesia uh, Bapak Profesor Muhammad Amin Suma yang sudah beberapa hari uh, bersama kita di sini di Masjid Al Hijrah dan alhamdulillah sempat berkunjung ke Eh, beberapa tempat lain dan pada malam hari ini dalam acara tablik akbar uh, insyaallah beliau akan menyampaikan beberapa hal penting untuk kita semua insyaallah. Sebelum kita langsung masuk kepada acara uh, kami ingin mengingatkan kepada bapak-bapak ibu-ibu uh, mengingatkan agar memastikan kendaraan telah parkir secara legal ya di, diharapkan mobil tidak uh, tidak memblokir tempat driveway tetangga uh, dan sebagainya ya meskipun agak jauh dikit ada taman dekat yang banyak tempat parkir di bawah di situ dan insya Allah jalan kaki tidak sampai 5 menit sudah sudah sampai ke sini lagi ya kalau kalau sampai parkir ke situ Baik, dalam acara malam hari ini insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari uh, tamu kita Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Suma dengan tema antara perbedaan pendapat dalam fikih dan persatuan kaum muslimin. Karena sekarang sudah melewati jam 8 dan kita melihat jadual Isya kurang lebih jam 9 lebih sedikit jadi ada waktu kira-kira sejaman, an insyaallah uh, Dan untuk mensingkat waktu, insya Allah kita langsung kepada Bapak Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa balah mab'ad Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif innama ana nabiyyur rahmati Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahirin wasyakirin walhamdulillahi alamin al mukarramin al alimin wal ulama yang maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktu kita sangat singkat yang amat sangat saya hormati antara lain yang bisa disebutkan diantaranya Alhamdulillah ada Pak Rizal di sini saya khusus sepuh ada Tengku Khalidin yang bersama-sama kita dan ada Pak Yaman dan lain-lainnya. Malam hari ini kembali kita bersilaturahim dengan topik yang disampaikan oleh Pak Panitia tadi, jadi perbedaan pendapat dalam bidang fikih Islam dan persatuan umat Islam. Sebelumnya izinkan saya mohon maaf ini sama sekali tidak bermaksud menggurui apalagi mendikte bapak-bapak sekalian untuk menganut mazhab yang mana sama sekali tidak karena itu kepunyaan masing-masing saya dimohon membincangkan ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang sedikit saya punya jadi intinya itu sama-sama kita ketahui dari kalangan para ahli ilmu-ilmu agama Islam khususnya dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan fik itu sudah ada kesepakatan bahwa antara syariah dengan fikhul Islam itu ada sedikit perbedaan meskipun secara umum dan keseluruhan bisa dikatakan sama Syariat secara harfiah itu antara lain adalah jalan. Bahkan berarti agama. Ad-din itu sendiri serta al-millah. Itu adalah syariah. Bisa juga diartikan dengan undang-undang, bisa diartikan dengan hukum dan seterusnya. Ya bahkan seperti yang kemarin saya sampaikan umat itu antara lain artinya adalah syariah dari syariah itu adalah umat umat itu adalah syariah kata lainnya umat itu identik dengan asyabu nation nation itu adalah umat luar biasa kan pak nah sekarang fikih fikih itu antara lain artinya adalah faham ilmu al-fahmu awil ilmu wal fatonu cerdas yang dimaksud dengan fikih itu pemahaman yang mendalam tentang sesuatu jadi kalau pemahamannya tidak mendalam itu tidak bisa dikatakan fakih orangnya dulu dalam pergaulan sehari-hari fakih itu di kalangan bangsa Arab semula digunakan untuk memberikan julukan sama seseorang yang kepakarannya dalam bidang unta tidak diragukan. Karena membedakan antara unta yang sedang hamil dengan unta yang tidak hamil itu sama, sama-sama besarnya unta itu. Enggak jelas mana unta yang sedang hamil. Saking sulitnya maka kalau ada orang yang bisa membedakan ini unta yang sedang hamil, ini tidak hamil, padahal perbedaannya tipis. Barulah dia digelari dengan al-faqih. Artinya dia mengerti betul tentang urusan peruntaan. Kalau model saya ini nggak akan layak dikatakan fakih karena nggak ngerti tentang unta itu kalau makan dagingnya oke okay, gitu kan. Nah <laughs> itu misalnya. Nah, jadi antara syariah dengan fik ini ada perbedaan yang cukup mendasar tapi tidak dikontraskan. Kita sering mendengar syariat Allah, syariat Nabi, syariat Rasul. Jarang ahli-ahli fikih Islam mengatakan misalnya syariat Hanafi, syariat Maliki, syariat Asyafi'i agak jarang. Ibarat hadis syaf dia. Umumnya adalah hanya menisbahkan fikih itu kepada imam-imam mazhab sedangkan untuk syariat itu adalah kepada Allah paling-paling kepada Rasulnya maka ada syariat Ibrahim ada syariat Nabi Nuh ada syariat Nabi Musa ada syariat Nabi Isa ada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak mendengar kita fikih Nabi Ibrahim atau fikih Nabi eh, Musa atau fikih Nabi Isa bahkan juga tidak fikih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka ini anak tugasnya menampilkan hukum langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala gampangnya yang namanya fikih itu adalah hasil pemikiran manusia khususnya imam-imam madhab nah sudah sampai di sini insya Allah kita sudah bisa mengambil pemahaman namanya pemahaman sekarang saya ingin memberikan studi kisah satu saja surat Al-Fatihah nih Pak. Nah, hampir semua Al-Quran, setidaknya yang saya baca tentunya terbatas, itu surat Al-Fatihah ini umumnya sepakat bahwa jumlah ayatnya tujuh. Imam Madzhab manapun umumnya mengatakan tujuh ayat Sepakat tuh kan? Nah, tapi ketika memerinci mulai dari mana surat Al-Fatihah yang tujuh ayat ini sudah mulai itu berbeda-beda. Mazhab Syafi'i terutama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah meyakini benar bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian tak terpisahkan dari surat Al-Fatihah bahkan dari surat-surat yang lain. Nah, itu. Tapi Imam Maliki dan beberapa imam yang lain mengakui semuanya mengakui basmalah itu adalah satu ayat Al-Qur'an seperti terdapat dalam surat An-Naml ayat 16. Allah berkalam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Ini semua mengakui itu ayat Al-Qur'an. Maka kita sebut Al-Basmalah itu ayatun min ayatil Qur'an. Cuma apakah dia itu ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Nah, itulah sudah mulai berbeda pendapat. Tadi sudah saya katakan yang meyakini itu basmalah dari surat Al-Fatihah diwakili antara lain oleh Al-Imam as syafii rahimahullah dan pengikutnya yang tidak menetapkan basmalah sebagai ayat dari surat Al-Fatihah terutama diwakili oleh Al-Imam Malik rahimahullah jadi sudah sudah jelas. Kenapa masing-masing punya alasan? Ya, masing-masing punya alasan. Hadisnya sama sebenarnya. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la salata liman lam yakro bi fatihatil kitab tidak dianggap sah atau minimal tidak dianggap sempurna sholatnya seseorang yang tidak membaca suratul fatihah cuma tadi itu ini surat al-fatihah yang mana basmalahnya bagian apa bukan nah sudah jelas nah bagi yang mengatakan basmalah bukan dari ayat surat al-fatihah karena ada, ada hadis Rasulullah SAW terutama riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwa Rasul membaca surat Al-Fatihah tanpa didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu antara argumennya. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu kan satu-satunya surat Al-Quran yang paling memiliki banyak nama. Ada belasan nama, bahkan ada yang menyebutnya lebih dari 30 tapi tidak pernah dinamai surat al-basmalah dinamainya dengan surat al-ham ini berarti pertanda bahwa ayat pertamanya alhamdulillahi bukan bismillahirrahmanirrahim seperti surat-surat lain nah menurut pendapat ini tapi bagi pendapat yang mengatakan bismillah itu adalah bagian dari ayat karena Rasul sebenarnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma membacanya tidak jahir katanya. Perlahan-lahan. Ini ini banyak dalilnya masing-masing punya dalil, tapi kalau kita membicarakan dalil ini saja nggak berjalan-jalan nih pengajiannya sampai selesai ngurusi dalil saja. Nah, kita berjalan biasa sedikit. Nah ini unik mbak, sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu tujuh ayat tapi ayat pertamanya yang mana? Nah, sudah jelas ada yang mengatakan dari Bismillahirrahmanirrahim dan ini umumnya Pak hanya satu dua mushaf yang tidak mencantumkan al-basmalah eh, di surat al-fatihah berata mushaf mencantumkan al-basmalah walaupun mereka tidak meyakini ya kecuali kitab-kitab tafsir ada satu dua yang tidak mencantumkan basmalah sebagai bagian di pertama. Nah, itu yang pertama. Bagi yang memandang basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, maka penomerannya mulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nomor satu. Ya, itu Bapak boleh cek misalnya Quran terbitan Maroko, terbitan Al Jazair Itu insya Allah Bapak tidak akan menemukan itu di Bismillahirrahmanirrahim ada kurung ayat pertama. Walaupun ditulis Bismillahirrahmanirrahimnya dia di atas, jarang di samping. Nanti Alhamdulillah alamin baru nomor satu di situ. Nah, itu beberapa yang minimal yang sudah saya teliti Nanti bedanya di mana kalau basmalah bukan ayat dari Al-Fatihah tetapi mulai alhamdulillah bin alamin. Mulai berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan iya karena budu itu satu ayat. Jadi rabbil alamin rahim maliki yaumiddin karena na'bud. Nah, itu ayat yang keempatnya. Wa iya karena nasta'in itu ayat yang kelimanya menurut sebagian. Umumnya iya karena na'budu wa iya karena nasta'in tetap cuman satu ayat. Nah, yang dipilah nanti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka tidak heran banyak orang membaca Al-Qur'an dia mewakafkan dirinya pada siratal ladzina an'amta alaihim. Karena disitulah satu ayat, ayat ke-6. Baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ketujuhnya. Nah, jadi ini kan unik sebenarnya sepakat jumlahnya tujuh ayat, tapi yang mana ayatnya rinciannya berbeda-beda. Nah, itu mulai dari struktur bacaannya. Kemudian sekarang bacaannya bapak-bapak dan ibu-ibu maaf Bismillahirrahmanirrahim ini minimal ada tujuh macam pendapat sampai sembilan. Sampai orang Pulau Jawa itu bisa membuat sebuah dalil dalam bahasa Sunda. Nah, Begini dalilnya mudah-mudahan saya masih hafal. minu muna manu mana muni muni manu minami rumus bismillahi. hiji kau nyegah wajahmu mana mi tujuh wajah bahe menang cara tadi. idna anu nyegah nu mana mi ilna nazamna ba'duhun nyata bukti. Iyun sabir rahmanu aw yartafi'a fal jarru fir rahim qat'an muni'a. Wa iyu jarrafa fa ajiz fi thani thalathatal awduh bayani tapi munggu kaul sohi pamenang na wajah bisnis wajah bismillahi salapan jumlahna kata itu pak ya mau dibikinkan bahasa padang boleh nggak apa-apa nah, <laughs> itu ya nah jadi nggak nazamnya pak bukan itunya nazamnya ini menurut ini bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim yang umum pak mendunia tapi ahli bahasa ada yang mengatakan boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Karena Ar-Rahmanu diposisikan sebagai khobar mubtada, mubtadanya mahdhuf. Ya, takdirnya huwa. Itu ilmu bahasa kan gak pernah menyalahkan. Cuma ini jarang dipakai. Maka saya pribadi gak pernah menggunakan itu, Pak nggak perlu bikin yang aneh-aneh gitu kan secara hukum dimungkinkan Bismillahirrahmanirrahim ulama mengakui ini satu contoh saja ternyata bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu bermacam-macam bagi yang terbiasa dengan ilmu pengetahuan itu mungkin mendengar bismillahirrahmanirrahim umpamanya yang nggak ada masalah karena secara kaidah kebahasaan tidak ada yang dilanggar tapi bagi yang belum pernah mendengar minimal sholatnya terganggu kan Duh, salah nggak saya dengar tadi ya tuh maaf tuh pak kira-kira gitu saya mengukurnya zaman saya kecil nggak paham saya oh iya kok beda-beda kira-kira begitu ini bisa kita kan tadi mulai dari memosisikan basmalah sudah berbeda-beda, bacaannya tidak sama, belum lagi nanti penulisannya, apa? Ya. Penulisannya tidak sama. Di sini ada eh, apa ya? Banyak nun. Ini kalau kiraat tulisannya tulisan Al-Maghribi, nun tuh nggak ada titiknya kan, Pak? <laughs> Tulisan huruf nun itu nggak ada titiknya itu dia. Kof itu titiknya satu, yang kita fa itu sana itu kof dia. Nah, itu satu contoh. Nah, berarti banyak memang Quran ini dari namanya banyak bermacam-macam sudah saya singgung. Dari julukannya juga banyak. Kemudian dari cara penulisannya juga banyak. Dari cara bacaannya adalah banyak. Ada kiraat sab'ah, ada kiraat asyrah, ada kiraat Arba'at asyar. Kiraat 10, kiraat 7, kiraat 10, kiraat 14. Nah, itu baru berbicara tentang soal bacaan dan penulisan. Bagaimana kalau terjemahan? Ya, sebanyak penerjemah sebanyak itu pula, Pak. Iya. Sebanyak penerjemah sebanyak itu pula. Sama-sama orang Indonesia antara terjemahannya Buya Hamka dengan Profesor Kurai Shihab nggak sama dengan Profesor Tengku Hasbi As-Siddiqi tidak sama dengan tafsir Al-Amin tidak sama mungkin nanti insya Allah lahir tahir, apa tafsir Amin Sunnah mungkin tidak sama ya baru masuk ke penerbit pak doanya mudah-mudahan nah itu bukti nyata bahwa Quran itu bukan kelemahan tapi kehebatan dia dibahas oleh sekian banyak ilmuwan berbeda-beda tapi tetap dia adalah utuh apa adanya. Nah, ini baru tataran kiraat, baru tataran kitabah, baru tataran kiraah membacanya. Belum terjemahannya tadi berbeda-beda juga. Sama-sama bahasa Inggris The Holy Quran Abu Yusuf Ali itu misalnya Yusuf Ali ya dengan Khan beda juga. Saya tidak faham bahasa Turki itu apakah beda tapi berpasti berbeda dia Ya, bahasa India penerjemahannya berbeda juga. Inilah kira-kira gambaran bukan Quran itu berbeda itu merumitkan kita justru itu memberikan kemudahan kepada pembacanya karena minimal ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu pernah meminta kepada malaikat Jibril tolong Jibril berikan kemudahan umat kami ini nggak bisa sama ini Kata malaikat Jibril langsung aja Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika meminta peralihan arah kiblat dan dari Palestina ke Masjidil Haram. Kan Rasulullah itu lama sebenarnya menghendaki bagaimana kiblat ini supaya beralih. Tapi nggak sampai hati barat yang mau mintanya. Minta ke Nabi Jibril. Jibril sepertinya tidak punya keberanian. Nah, sampai akhirnya saya kulus sufaha uminan nasi ma wallahu ma'an qiblatimul lati kanu alaiha Allah maha tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya ada dalam sedikit kegelisahan tentang kiblat karena beliau bertubi-tubi dihantam kanan hantam kiri Muhammad kamu itu katanya membawa agama baru Tuhannya yang baru kitab sucinya baru nabinya baru tapi kok kiblatnya lama bukan kiblat baru Iya, namanya manusia kan ada saja kepengaruhannya itu Pak. Sampai akhirnya lalu dialihkan akibatkan sehingga ada fakta nyata masjid kiblatain kan. Semua kita tahu sejarahnya itu dan memang terjadi peralihan kiblat. Oke, kita kembali ke sini. Itu kira-kira gambarannya apalagi penafsirannya, Pak. Penafsirannya saya berikan contoh mungkin pengulangan untuk yang sebagian alhamdulillahirabbil alamin ini sebagian fasir mengatakan al-alamin ini adalah alam semesta. Sebagian yang lain enggak al-alam itu manusia. Karena Quran turun untuk manusia hudalin nas, hudalil mutakin, hudalil muslimin. Enggak ada urusannya dengan alam itu. Walaupun sama-sama makhluk. Oh, sebagian oh tidak yang dibahas alam sini ini adalah alam semesta. Karena kalau alimin manusia bukan alamin tapi alimin, al-alimun. Ah, itu artinya sudah banyak perbedaan-perbedaan tentang itu. Lalu sekarang tentang apa namanya? terjemah tadi sudah, tafsir juga adalah sudah. Apalagi tentang ar rahman Rahim ini. Wah, rame betul kan menafsirkannya. Tapi meskipun rame alhamdulillah tidak pernah ada tabrakan. Karena semuanya memang ya itulah satu kosakata Al-Qur'an itu Pak bisa belasan bahkan ada yang bisa mencapai puluhan. Ya. Bisa sekian banyak. Nah itu saya tidak agung mengumpulkan bahwa Quran itu memang betul lah. Ya. Quran itu ya dari sisi kitab suci dia one book for all. Satu kitab suci untuk semua urusan. Kita ambil satu contoh misalnya, lepas dari ada pendapat ulama yang tidak mau membawa-bawa surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283 untuk pencatatan segala transaksi. Itu ayat Al-Baqarah 282 itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun illa ayaktubaka ma'allamullah dan seterusnya. Hei orang-orang beriman, apabila Anda melakukan mudayanah dan itu hampir semua mufasir sepakat menafsirkan bahwa yang dimaksud iza tadayantum bidainin itu ay iza ta'amaltum manakala Anda bermuamalah. Tidak hanya dalam bentuk utang piutang, tetapi bermuamalah dalam yang lainnya. Sampai perkawinan dicatat itu dulu tahun 75 di Indonesia rame, Pak. Perkawinan dicatat itu aneh bukan perintah agama katanya. Lah sebagian ya ada yang berpendapat termasuk saya ya ini ada ayatnya Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh apabila anda melakukan bermuamalah nikah itu paling tidak sebagian ahli mengatakan muamalah pak walaupun ada aspek ibadahnya makanya boleh dicatat kan pernikahan itu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 kalau di Indonesia nah di pasal 2 ayat 1 itu tergas dinyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatat. Nah, minimal tidak bertentangan dengan Quran, tapi bersesuaian setidak-tidaknya dalam surat Al-Baqarah 282 itu yang membolehkan bahkan dianjurkan ada kalanya diwajibkan orang-orang beriman tuh kalau bermuamalah khususnya utang piutang wajib dicatat takut lupa namanya manusia ada lupanya takut berpulang ke rahmatullah tidak ada catatannya kan susah ahli warisnya percaya nggak percaya nah, itu satu contoh bagaimana tentang e, Al-Quran ini satu ayat untuk semua urusan kecuali ada pengecualian bahkan satu kosa kata nah misalnya nah, surat Al-Maidah ayat 1 Allah berkalam a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim Ya ladzina amanu aufu bil uqud Hai orang-orang beriman Aufu bil uqud Penuhilah oleh anda semua Ya Kalau melakukan akad Akad apa di sini akad ini Tidak dibatasi Mulai dari hukum perkawinan Yang mengatur hukum keluarga Sampai perjanjian internasional Ia masuk ke dalam Aufu bil uqud itu yeah. Karena itu adalah sudah melakukan perjanjian. Jangan sampai orang Islam mengingkari janjinya. Kalau mengingkari janjinya disebut mengkhianat kan? Setidak-tidaknya begitu. Maka kalau mau per bikin perjanjian itu taat dulu yang benar. Jangan sampai ada sesal kemudian. Karena sekali sudah berjanji tidak boleh diingkari. Maka kenapa Rasulullah SAW sejadi awal-awal sudah memiliki piagam Madinah? perjanjian dengan penduduk yang berbeda agama khususnya Yahudi Bani Qainuqa dengan Bani Nadir melalui piagam Madinah ada perjanjian bersama di situ mula-mula Umar bin Khattab itu keberatan ya dengan itu kenapa Muhammad kamu mau saja dibohongi kira-kira oh selama kita berpegang teguh dengan janji dengan perjanjian kita insya Allah kita akan keluar sebagai orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pas sudah dijalani oleh Rasul di agama Madinah kan tertulis tuh. Lalu dijabarkan ke dalam sekian puluh pasal, salah satunya Pak Munawir Sadali yang memfasalkan undang-undang itu. Maka itu disebut sebagai piagam undang-undang tertulis pertama di dunia, piagam Madinah itu. Nah, ini beberapa contoh jadi al-uqud ini satu kosakata yang berarti transaksi atau hukum perikatan berlaku untuk segala hal. Apapun yang kita perjanjikan wajib hukumnya untuk al-ifa'u bil uqud kata Al-Qur'an. Makanya sekali kita mencidrai janji apalagi tertulis ya itu akan mengalami kesulitan karena dianggap tidak menghormati perjanjian yang dibuat oleh kita sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, nah kita kembali ke sini. Nah, karena tadi sebenarnya nih asalnya ada yang meyakini basmalah itu bukan bagian tertentu dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bagian dari surat Al-Fatihah, bahkan bagian dari surat lain. Maka akibat hukumnya terbawa dalam sholat sekalipun. Nah, bagi imam yang meyakini bahwa basmalah itu adalah bagian tak terpisahkan dari surat Al-Fatihah, maka tentu secara batinnya dia tidak akan mau meninggalkan itu. Karena khawatir ada hadis Nabi mengatakan la solata liman lam yakro bifatihatil kitab. Hmm. Itu persoalannya menyangkut keyakinan. Bagi yang tidak pasti tetap sah Wong itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah jadi nggak masuk kepada hadis Nabi yang mengatakan la tak lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab itu tadi. Limaza kenapa? Karena memang surat Al-Fatihah diawali dari alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bagaimana ada pendapat yang mengatakan Nabi membaca cuma tidak jahr ditolak oleh mereka. Tidak mungkin Kena Rasul sendiri yang mengajar yang namanya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu adalah jahar, bukan sir. Sholat duhur dengan asar itu layang sir. Dari mana anda mengatakan Rasul baca basmalah di sholat jahar? Padahal tidak membunyikan, berarti ijtihad anda tuh bukan hadis Rasulullah Shallallahu menurut pendapat ini pak. Nah, karena dia bukan ayat, ya maka bagi dia nggak ada masalah. Nggak membaca basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Tidak ada hambatan secara psikologis Maupun secara hukum Karena tidak meyakini bahwa basmalah itu adalah Bagian dari surat Al-Fatihah Satu lagi Bapak Maaf Berkali-kali saya nyatakan Insya Allah saya tidak punya niatan sekecil apapun mendorong Bapak kemana apalagi mau mencampuri mengubah tidak sama sekali saya diminta ini murni diminta lalu saya menyiapkan diri untuk secara keilmuan ya kebetulan memang mengasuh mata kuliah tafsir rahkam khususnya Alhamdulillah sejak tahun 90-an awal itu bukan berarti merasa banyak pengetahuannya tapi selalu itu terjadi di mana-mana nah paling-paling kalau lalu kalau mahasiswa saya nih bukan bapak-bapak ibu-ibu mahasiswa saya tanya Prof nah lalu solusinya bagaimana kalau begitu saya nggak memberikan solusi kepada anda <clears throat> cuma untuk menenangkan pikiran anda maaf, jangan sampai anda lagi sholat sempat-sempatnya gondok sama imam ini yang saya jaga sen. anda dari makmum imamnya tadi yang satu pakai yang satu enggak anda marah di sini uh imam ini kok sudah benci benar sama basmalah nggak baca basmalah umpamanya yang satu mengatakan basmalah ah, imam, imam ini kok jumud benar bagaimana anda maaf mau sholatnya khusyuk mau lagi sholat marah-marah imam kan pak minimal anda itu jadilah makmum yang baik saya katakan karena dalam hadis Rasulullah SAW itu jelas innama ju'ilal imamu timma tahu, Imam itu sudah menggaransi sholat si makmumnya itu. Jadi Anda ikuti saja imam itu Anda amini. Menurut saya solusinya yang terbaik itu. Daripada Anda di sini mengganjal, maaf apalagi menfarid itu pergi. Nah, masalahnya kan sulit tuh penyelesaiannya karena ini menyangkut soal keyakinan, menyangkut soal kepercayaan, menyangkut soal kebiasaan terutama. Ada yang dididik sejak kecil itu nggak pernah berubah. Tiba-tiba kuliah di fakultas ini kok ada perubahan di sini. Orang tuanya gunjang ganjing juga pak. Jadi dari urusan keluarga sering terusut itu. Lalu kita seling mengandung kepada orang tua memberikan arahan. Bapak-bapak mohon maaf kan anaknya bapak-bapak itu dikuliahkan di fakultas agama dengan tujuan supaya lebih pinter dibanding bapak-bapak kan? Nah sekarang anak bapak sudah melakukan gitu ada argumentasinya, masih bapak larang. Lalu untuk apa ilmu pengetahuannya itu yang bapak larang itu? Di satu sisi disuruh kuliah supaya lebih pinter, lebih itu, tapi bapak kendalikan tuh anak. Nah, jadi menghilangkan maaf yang namanya khilafiyahnya nggak mungkin dihilangkan pada tapi cara menyikapinya nah, saya katakan ini kalau ke mahasiswa saya tanyanya begitu pak saya arahkannya begitu kenapa hadis-hadis Rasulullah itu banyak yang memberikan satu jalan kompromi yang sangat bagus misalnya ma, kalau anda itu jadi iman, usahakan jangan terlalu panjang Kenapa? Di belakang Anda itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang buru-buru mau ke airport, ada yang mau naik kereta. Lalu kurang apa kan? Artinya di situ Rasul memberikan ajaran, upayakan Anda sholatnya sah, jangan sampai tidak sah, jangan terlampau menuruti diri kita, keinginan kita. Umpamanya kita di tren, di stasiun, di bandara, maaf ya kan, ada kan ya. Saya yakin Rasulullah itu kan sudah memberikan ajaran yang memudahkan semuanya. Sudah musoranya kecil di bandara itu kan, nggak banyak itu kan. Dia sibuk sendirinya aja memuaskan zikirnya untuk dia. Lah umat yang lain mau diapakan, Pak? Itu kira-kira kenapa Rasul mengajari bahwa Anda kalau memimpin sholat jadi imam itu jangan terlampau panjang. Kalau Anda sholat sendirian, terutama di malam hari itu, makanya sunnahnya kan tidak berjamaah kan Pak? Silakan Anda sepanjang malam tuh. Maksudnya apa kira-kira? Kalau Anda itu lagi menjadi pemimpin, jangan apa yang ada dalam diri kita harus semuanya ikuti. Tapi kita harus celinguk lihat. Uh, siapa ini? Kalau yang usianya 60-an semua, wah di belakang ngebut nggak bisa, Pak. Wah, ruku saja ringkuh kok selama itu kan. Ini sebenarnya ada pri kemanusiaannya dalam ibadah sholat itu termasuk jamaah itu. Bukan semau-maunya kita. Nah, dari sekian banyak itu. Maka jadinya ketika itu, nah, itulah gambaran mulai dari perbedaan cara penulisan, cara bacaan, menghitung ayat, menerjemahkan, menafsirkan sampai akhirnya yaitu hukum baca basmalah di waktu sholat melahirkan sekian banyak panjang urean di dalam berbagai kitab tafsir. Satu lagi, maaf, yang pendapatnya agak berbeda dengan ini, agak mencolok yang agak berbedanya misalnya mazhab Abu Hanifah. Ya, selain sama dengan Imam Malik berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Malahan kalau beliau kan baca Al-Qur'an hmm, baca zat Al-Fatihah itu tidak rukun-rukun amat lah. Nah, karena berpegang pada faqra'u ma min minal Qur'an mau baca surat Al-Fatihah boleh, surat yang lain boleh. Cuma karena tiga imam mazhab itu adalah memegang hadis tadi itu, ya. Persoalannya apakah Imam Abu Hanifah memandang batal suratnya orang yang membaca Al-Fatihah? Tidak. Ya. Yang menurut mazhab Hanafi pun baca Pak. Misalnya di mana India sebagian itu kan penganut mazhab Hanafi. Di sini juga ada. Lalu kita misalnya di ya maaf yang pernah saya kunjungi saja gitu kan ya ya Mesir apalagi kan tegas kita masuk ke kampus saja pak suruh mengisi formulir itu apa mazhab yang kamu ikuti mau tidak mau kita harus pilih pak oh saya tidak bermazhab iya kan ketentuannya di sana begitu pak kita datang ke Mesir itu jangankan mahasiswa resmi saya mahasiswa bukan resmi pak, ikut penelitian saja di sana, ikut di kelas, ya saya isi. nawato, nah kan, katanya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, jadi kita isi. Kenapa? Bagi mereka ya untuk memudahkan itu saja. Nanti ketika dia mazhabnya ini diberikan pelajarannya yang paling mendalam tentang itu. Nah itu jadi di sana sudah luar biasa perbandingan mazhabnya itu memang sudah di dikelola sedemikian rupa sehingga alhamdulillah mungkin tingkat keruwetan tentang itu sudah bisa terkurangi. Kita juga insya Allah perlahan-lahan dengan sendirinya insya Allah bisa pak. Saya punya pengalaman alhamdulillah di masjid kami di kampus UIN itu dulu-dulunya sering terjadi debat. Lama-lama alhamdulillah rapi sampai sekarang pak. Kalau taraweh itu ya Allah senang rasanya lebih nikmat dibanding tahun 70-an. Aduh tahun 70-an itu masih repot Pak itu kan. Sampai kadang-kadang ada dua blok ya Allah ya Rob gara-gara perbedaan begini. Itu sekarang sudah sirna alhamdulillah. Yang sebelas waktu waktu tarawihnya sampai delapan tuh bareng bereng Pak, nggak ada yang bisa-bisa. Nanti yang sebelas ini diberi kesempatan witir. Ya, tiga rakaat silahkan. Yang dua puluh itu dengan penuh kebijakan dan kebajikan mundur ke belakang sejenak karena saf tetap rapi diizinkan tidak boleh selawat dulu gitu kan supaya tidak mengganggu yang sholat nanti yang sebelas selesai ini yang 23 maju maaf yang sebelas ini belum boleh tadarus pak ya karena menghormati orang sholat sudah bertahun-tahun terlaksana Alhamdulillah jadi tidak ada perbedaan perbedaannya ada tapi cara menyikapinya cara menyelesaikannya begitu sangat dewasa, tidak mengusik kepercayaan masing-masing tapi alhamdulillah juga persatuan keislamannya itu ada terjaga secara utuh dan itu tidak berbahasa basi Pak karena saking sudah biasanya pagi-pagi itu di tempat kami juga makmum yang imamnya itu konut mengamini hmm yang tidak kunut ya sudah dilepas gitu kan nggak maksa-maksa diri gitu imamnya sudah ruku masih begini aja di tangannya nggak sampai segitunya gitu. karena tadi itu tidak sampai membatalkan sholat nah itu sebenarnya ya tadi saya kata tuh di satu sisi memang kesimpulan pemahaman hukumnya berbeda-beda tradisinya tidak sama dan juga perjalanan hidupnya itu lalu tidak satu sama fakultasnya berbeda-beda cara menggunakan logikanya juga berlain-lainan jangankan beda rumah tangga beda keluarga gitu satu keluarga kadang-kadang itu ada berbeda nah disinilah sebenarnya kenapa minimal ada ungkapan kata mutiara karena tidak sepakat bahwa itu hadis ikhtilafu ummati rahmatun paling tidak dari kalangan mazhab Hanafi khususnya Ibnu Abidin itu memandang bahwa ini bukan hadis yang ikhtilaf ummati rahmatun itu tetapi beliau juga mengakui setuju dengan ini jangan sampai perbedaan pendapat kita itu menimbulkan naudzubillah umpamanya sama-sama tidak suka apalagi permusuhan kita junjung tinggi dan yang sampai bersumpah menerima ikhtilaf ummati rahmatun itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau katakan, Ya Allah, demi Allah saya sangat senang dengan adanya hadis ini. Sekiranya tidak ada ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa walaupun seorang khalifah sekalipun. Karena tidak ada dalilnya. Dengan adanya ini, saya maka bisa mengambil kebijakan untuk satu ketika mana kebijakan yang saya terapkan. Karena yang ini yang di yang lebih cocok untuk pada waktu tertentu. Makanya ketika Al-Muwatta mau dijadikan sebagai konstitusi tanda ketip kalau sekarang nah, Alhamdulillah Imam Malik nggak mau itu Pak. Janganlah katanya. Kenapa? Supaya umat tidak berselisih paham. Justru itu nanti kalau tidak berselisih paham tidak ada way out. Tidak ada solusi. Anda dipaksa harus satu jalan itu saja Padahal keadaannya sangat berbeda-beda. Ya bisa kita bayangkan sekarang ini Pak, ya kalau dulu maaf, eh, orang tidak membayangkan Masjidil Haram itu akan ditingkat-tingkat. Sampai An-Nawawi umpamanya sudah berisihat. andai kata masjid ini ditingkat, nanti imamnya dibawa makmumnya di atas, katanya sah nggak sholatnya. Itu anak Nawawi sudah dikatakan ini orang ini sinting apa gila katanya. Oh, masjid segini kosongnya kok berbicara kalau penuh. Karena Nawawi memikirkan sekian tahun yang akan datang jumlah penduduk berapa. Yang satunya melihat kenyataan waktu itu kan manusia masih sedikit. Jadi tidak sampai belum terinspirasi seakan-akan dengan wal tanzur nafsu maqad damat lihat gitu kan. kayak apa jumlah penduduk itu. Nah sekarang kita ini betul kan Pak, seperti yang saya katakan tadi di bandara begitu hidup pikuk banyaknya orang musolanya itu terbatas sekali. Nah, kalau kita tidak memiliki eh, tenggang rasa atau sifat natasamu, maka tentu akan menyulitkan kita sendiri dan menyulitkan orang lain. Sebagai penutup dari pengantar, karena jam kita sudah sekian, Pak. Lagi-lagi mohon maaf, ini ya secuil tidak ada apa-apanya, karena ini permintaan mudah-mudahan bermanfaat jadi kita jangan terganggu dengan itu, jangan sampai menimbulkan masalah, apalagi dimasalahkan. Ya, kita rasa-rasanya maaf sesuatu hal yang diyakini sah oleh imam mazhab yang pengetahuannya begitu tinggi umpamanya sesama mereka sesama yang diakui keilmuannya lalu kitanya berkutat tidak saling menghormati rasanya malu juga kita sama imam yang mazhab yang mengajari kita untuk saling ya menghormati itu sampai Asy-Syafi'i rahimahullah selain beliau junior karena di saat Abu Hanifah itu wafat Imam Syafi'i lahir pada tahun 105 Hijriah itu apa mengatakannya kata Imam Syafi'i semua kita-kita atau semua ahli fikih itu adalah keluarga buat Abu Hanifah kullu faqihin ayalun di Abi Hanifata radhiyallahu an itu saking hormatnya perbedaannya itu yang sedikit itu tidak menimbulkan masalah. Uh, Mudah-mudahan dengan seperti ini itu memang suatu kenyataan dan itu betul merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala buat kita. Yang tidak boleh itu nauzubillah dalik misalnya yang memang memaksakan atau mengadakan atau meniadakan yang sesungguhnya adalah mutlak harus adanya. Misalnya tadi itu bahwa sholat itu umpamanya harus wajib menghadap kiblat kecuali dalam keadaan tertentu lalu kita mengukur saja gitu kan diungkuri kiblatnya yaitu berarti kan berarti menyalahi semua pendapat yang ada. Sekian saja Ustaz Dali pengantarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih uh, Profesor. Uh, allah kita masih ada waktu sebelum azan Insya' dan sekarang dalam dengan waktu ini diberi kesempatan untuk pertanyaan uh, mungkin diawali yang pertama ada uh, kesempatan untuk bertanya dari pihak bapak-bapak dan insyaallah nanti diberi kesempatan kepada ibu-ibu yang pertama sudah ada yang angkat tangan jadi uh, ini dipersilakan <laughs> Ah, ya. ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya sangat setuju dengan Ustadz. Selama masalah ini tidak dipermasalahkan. Selama tidak dipermasalahkan. Mm -hmm. Yang jadi masalah kalau dipermasalahkan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pandangan Ustadz tentang kebebasan berpikir dalam Al-Quran ini. Di sini di ayat Zumar Allah mengatakan walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani hmm. kulli masalin iya. la'allahum yatazakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira zi'i wajib. Iya. Ghaira zi'i wajib. Mm hmm. La'allahum yattaqun. Iya. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi Alhamdulillahillazi anzala abdihi Alkitab iya. lam yaj'al lahu iwaja. Iya. Jadi di situ Allah tegaskan bahwa Al-Qur'an itu sudah terkonstruksi sedang rupa mm-hmm. sehingga apabila kita betul mengikuti lam jada'al lahu iwaja. Ah, Dia tidak bisa dibelak-belokkan. Iya. Nah, jadi permasalahan yang ingin saya tanyakan sama Ustaz, kadang-kadang mungkin saja kita selaku human being terlalu luas kita mengapa namanya Eh, membuka forum mm-hmm. sehingga kita tidak terkonsentrasi satu satu permasalahan seperti umpamanya pembahasan masalah asijeni khairun di dalam surat Yusuf. Oh iya. Ya. Yusuf mengatakan apa namanya penjara itu adalah lebih baik bagiku dikala dia berhadapan dengan raja yang dia Zalim. adalah anak angkat dari mereka. Hmm. Wa qala allazi minal misri hmm makinu aswa iya. Ak, aklimu maswahu hmm. jadi waktu itu Yusuf mendapatkan kesempatan untuk menjadi terhormat jadi anak angkat hmm. lalu kalau kita mengatakan jenuh itu bisa kita pakai di dalam keseharian untuk kehidupan kita bernegara saya kira ini kita mungkin agak sedikit keluar hmm. karena kalau dilihat daripada Quranan Arabian iya. la'allahum taqilun ini derajat eh, eh, takun ini mungkin barangkali itu yang ingin saya tanyakan sama Ustaz bagaimana pandangan okay. Ustaz dalam masalah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Yaman ini pertanyaan ini satu ini tapi mengaitkan banyak ayat dan pasti mengaitkan banyak pikiran kan nah mata rantai tetapi ya pasti kita cara memahaminya tentu sedikit perlu bersabar juga. Nabi Yusuf itu sebenarnya kan waktu itu kan pihak yang terzolimi Mbak. oleh ibu angkatnya sendiri. Lalu beliau itu dipaksa harus mengakui perbuatan salah yang dia tidak berbuat dan Al-Aziz sebagai raja yang sebenarnya dia juga belum yakin sebenarnya siapa ini walaupun sudah dua-duanya mau melakukan hubungan ya tapi alhamdulillah Yusuf masih tetap berada pada pendirian yang, yang kuat bahwa itu perbuatan maksiat lalu tidak kan sudah diberi oleh beberapa tanda kutip hakim lah kalau sekarang dilihat saja sang raja kalau yang robek itu bagian depan bajunya Yusuf berarti Yusuf itu yang bernafsu untuk menggauli istrimu. Tapi kalau belakangnya yang kuyal itu apa kumal itu berarti istrimu itu yang menghendaki sehingga dipaksa-paksa dia si Yusuf ini. Sudah ketahuan kan Pak? Belahan belakangnya itu kan yang itu kan. Tapi ya ini para pendukung sang raja itu bagaimanapun harus dihukum Yusuf itu. Karena image bagaimana seorang si raja melakukan perselingkuhan, Pak. Nah, jadi munculnya Robis sijnu ahabbu ilayya itu maksudnya daripada aku disuruh mengakui mau berbuat selingkuh dengan ibu angkat angkatku karena diancam penjara, aku lebih senang hidup di penjara. Artinya mempertahankan kebenaran kan, Pak? Enggak zaman dulu zaman sekarang kalau diyakini kebenaran mengapa tidak gitu kan? Persoalannya di situ. Yang nisbi itu adalah keputusan si hakimnya itu sendiri. Itu satu Pak. Jadi kalau saya melihat bukan berarti Nabi Yusuf itu udah cinta dengan penjara, mau memaksakan tidak. Buat beliau yang pertanyaan kebenaran itu mutlak gitu kan. Tidak bisa walaupun itu notabene ayah dan ibu angkatnya karena di mana letak kemanusiaannya ayah ibu angkat dia? Orang baik-baik dituduh berselingkuh, padahal dia tidak. Malu diri luar biasa dia, maka itulah yang dikemukakan. Jadi konteksnya berbeda, Pak. Nah, saya tidak berbicara dengan alam sekarang ya, karena sepanjang sesuatu yang tidak saya jalani, saya nggak bisa mereka-reka. Mungkin ada orang yang pertahankan pendapatnya saking yakinnya dia itu benar, lalu mengikutilah jejak Nabi Yusuf. Dan nyatanya Nabi Yusuf betul kan? Beliau itu dipenjara dulu baru jadi pejabat. Bukan jadi pejabat dulu lalu penjara kan? Nah, maaf. Bentar, bentar, bentar. Lalu kemudian yang tadi itu bagaimana dengan walaqad darabna fi kulli masal Pak? Betul. Manusia itu kalau diberi kekuasaan menurut surat yang Bapak baca itu sebenarnya pahami dia memang agak sulit untuk memberikan kemerdekaan. Kenapa? Karena memang manusia itu ya manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masal itu jangan dipisahkan dengan ayat sebelumnya, Pak. Ayat sebelumnya mengatakan, "Kamilah yang memberikan nikmat kepada umat manusia itu." Tapi kami perlakukan manusia itu sebagaimana seharusnya. Beda dengan manusia kalau punya sedikit jasa, lalu orang itu tidak menghormati jasanya itu, dia akan mengambil kebijakan yang lain, Pak. Itu dalam hal itu. Nah, perkara sekarang memang Quran itu lurus, memang betul Qurannya lurus. Mufasirnya juga insya Allah lurus, Pak. Kalau dia berpegang pada Qurannya, dia akan lurus. Walaupun Pak bisa jadi untuk sementara penafsirannya itu berbeda tidak seperti yang dikehendaki Nah ini pasti ada aturan. Apa aturannya itu? Aturan yang menurut ilmu tafsir juga di, diakui. Ini maaf misalnya ada kaidah yang mengatakan kalau kita dihadapkan pada dua posisi sulit, maka ambil posisi sulit yang lebih ringan dibanding yang satunya itu. Dalam bahasa usul fik dikatakan akhafud dororoin. Ini mohon maaf karena saya waktu itu diminta berbicara tentang ekonomi itu ya lalu ada yang tanya ya kalau untuk di negara-negara yang mungkin Bapak berada ya no problem sudah ada bank syariah di samping bank konvensional walaupun bank syariahnya masih juga belum diyakini syariah amat kan Pak ya apalagi yang konvensionalnya nah di tempat Anda yang tidak ada itu maaf ya mudah-mudahan masih masuk kategori akhafud dororain itulah karena itu cuma itu adanya satu-satunya Pak. Dan itu Quran juga yang memberikan Pak. Berarti nggak salah simulasinya kan. Kita ambil contoh di surat Al-Ma'idah itu Pak. Nah banyak di sana kan. Bagaimana binatang yang diharamkan kalau tidak ada lagi kecuali cuma itu satu-satunya boleh kan dikonsumsi kan? Ilamat turirtum. Hmm. Boleh. Yang asalnya diharamkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla liwaillahi bih dan seterusnya famanid turra ghaira baghin wala adin fala isma alaih jadi memang di sini bukan dengan kacamata kuda dan saya ingat maaf tahun 1990 sekian saya diundang oleh petinggi angkatan darat khusus untuk memberikan materi tentang waktu itu masih lagi ada hal-hal yang terjadi di masa kita Pak ya, khususnya di lingkungan tentara. Ya saya berikan itu Pak. Ular pun bapak dimakan di sana nah, apa. Ayatnya adalah ini. Tapi nanti kalau itu sudah selesai, sudah banyak kambing ya ularnya jangan dimakan Pak. Nah, karena kalau dimakan lagi banyak kedoyan namanya kan. Nah, bukan anu lagi. Maaf Pak, itu sudah pernah kami berikan karena memang itulah maksudnya. Nah, jadi tidak berarti berarti salah ini kan tidak kan? Karena ayat Quran juga. Cuma secara umum kayak apa, secara khusus kayak apa. Jadi yang yang tadi itu tetap tidak akan iwat apa Membolehkan mengonsumsi binatang, jangankan yang tidak disebut dalam Al-Quran dan disebut pun diharamkan saat seperti itu dibolehkan inilah dia ulama mengambil kaidah idza saat, ittasaat idza saat dokat. Sebagai pengumpamaan, Pak, sebenarnya kalau boleh saya umpamakan, maaf, ibaratnya seorang yang mengatur pesawat landing itu kan, Pak ya. Pilot itu biar pangkatnya kayak apapun, Pak, dia harus tunduk sami nawatona sama pengatur lalu lintas jalan itu kan, Pak. Nggak boleh, saya kan pilot masa diatur kamu. Kenapa? Satu inci saja itu salah dia. Konon 45 km itu akan kecelakanya pesawat ini. Maka kalau itu sampai salah itu dendanya itu ya kalau di, Indonesia kalau nggak salah itu ya 10 miliaran Pak. Padahal gajinya tuh berapa sih tukang itu? Itulah yang sebenarnya adalah kalau sudah keahlian itu serahkan apalagi kalau yang punya kewenangan. Itu sebenarnya di situ menurut hemat saya sehingga Al-Qur'an memang tidak akan pernah bisa dimainkan. Karena diatur oleh sikonnya dan yang mengatur Allah sendiri. Salah satu contohnya itu. Ini Pak Yaman mohon maaf kalau kalau kalau kurang pas ya sependek yang saya pahami itu. Makasih. Baik. Uh, se sebenarnya baru saja masuk waktu untuk azan tapi sebagaimana telah dikatakan tadi Insya Allah kita kasih kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya dan ini saya mencek sambil mencek mikrofon. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu ada? Nggak ada ibu-ibu? Ibu-ibu ada ya? Oh ibu ada. Oh ada. <laughs> Yang mau nanya ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah paham. Ya. Baik, uh, kalau begitu kita baru saja masuk waktu untuk untuk azan Isya. Jadi uh, sepertinya kita sampai uh, sini saja. Uh, tapi sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, uh, insyaallah uh, kami ingatkan bahwa Bapak Profesor Muhammad um, Amin Amin Suma akan di sini sampai hari Rabu. Jadi beliau pulang hari Rabu insyaallah. uh, this, besok pagi ada kajian Ahad pagi setelah subuh. Kemudian hari Senin ada kajian duha ibu-ibu soleha al-hijrah jam 10.30 sampai jam 1. Kemudian pada malam hari ya kajian malam al-hijrah uh, 7.30 yaitu maghrib bersama. Selasa malam juga sama kajian malam al-hijrah uh, Eh, jam 7.30 sekalian perpisahan. <clears throat> Jadi beliau masih di sini untuk beberapa hari. Jadi dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menghadiri uh, acara tersebut. Baik, marilah kita menutupi dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.